Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian malam hari ini sangat meriah dan gempar. Meskipun tadi sempat hujan dan rembulan tidak bersinar, Namun lampu-lampunya banyak terang memancar. Kata niki panggonane ya jembar. Senduki ke wadah sami lenggah berjajar. Ora ana korsine, ana sing gawa kloso terus digelar. Mugi-mugi pengajian niki mangke saged berjalan lancar mulai awal ngantos akhir mboten wonten sing buyar. Kapan urung rampung ana sing buyar berarti orang sayang karo Pak. Donga nang Allah muga-muga sedaya ingkang rawuh pinaringan pikiran ingkang longgar. Dipun paringi ati ingkang jembar. Pun paringi rizki ingkang lancar oleh ilmu sing kuat iman sing mantep orang nganti udar uripe bener manut Allah manut Rasulullah mboten kesasar sehingga kena digawe sangu mulai donya ngantos binjang yaumil mahsyar acara ini iki kudu digiatno supaya Islam ahlu sunnah wal jamaah dan tenggene Blitar semakin syiar sehingga rakyat belitar nang aturan agama, nang aturan pemerintah semakin sadar. Ibadahnya dilakoni, lek duwe utang pajak ya kudu di Lek ana rakyat duwe utang pajak ora gelem bayar ku jenenge rakyat kurang. Aku ngewangi Pak Camat lek. Saya akan menyambung dan meneruskan keterangan yang kemarin seminggu yang lalu saya sampaikan di sana. Mudah-mudahan acara semacam ini mampu mempertebal keimanan kita. Keranten ngaji haul kanggo kiai niku repot. Ngaji haul niku bahas wong mati sementara kiai ini durung tahu mati. Lek ngaji bab khitan gampang, kiai ini wis pengalaman, wis tahu sunat. Ngaji bab Mantenan gampang, kia ini wis tahu dadi manten. Malah kadang-kadang balak-balik. Ngaji bab haji gampang, kari nerang nih kia ini wis pengalaman, wis tahu ngelakoni haji. Maji bab walimatul hamil wong tingkepan, wong meteng gampang. bujuni kiai ki rata-rata yang metengan. putrane kata ngono kok aja dirasani Bu iku lho bojone yai monak manak monak manak bentahun procot bentahun procot bojone kiai manaan niku ya pantes kiai putrane kathah niku ya pantes soalnya kiai niku hiburane nggih mek bojo kuwi ora ana hiburan liyane ana kiai arep golek hiburan liyane ya gak pantes kiai main biliar ya gak pantes kiai karaoke ya gak pantes ana dangdut melu nyawer ya gak pantes gak ono hiburan hiburannya mek bojo. jadi berpengajian mulai ya terus turu. kata kiai niku kan roto-roto sarungan. Mboten nang Sarung niku kan gendah. Sarung niku praktis, elastis, ekonomis, isis wal gelis. Jadi pun pengalaman nerangno bab pendidikan anak gampang kiai wis kulino didik anak kulino didik santri neng nerangno bab wong mati repot soalnya ini jarang nate mati ono kiai nerangno mati ku ngene lek mati ini apik ngene lek matine elek ngene no alam barzah ngene ngene bocah-bocah ngono ku mesti komentarmu kaya tahu <laughs> Kadek berbicara tentang roh itu memang sulit. Jangankan kita ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditangleti Kanjeng Nabi, roh niku nopo, Nyawa niku nopo, Kanjeng Nabi mboten saged jawab. Mendel Kanjeng Nabi. Mendel ku meneng, Bro. Ngono ku ana sing takon Pak Camat, mendel ku apa? Kanjeng Nabi diam. Terus malaikat Jibril mudun. Wusu wusu wusu wusu wusu wusu. Malaikat Jibril mudun gowo, gowo wahyu, masa gowo onde-onde. Gowo wahyu. Terus diwacak nih ayat gini Gusti Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Wong-wong iku do takon nang sliramu Muhammad masalah roh, masalah nyawa. Jawaben roh iku urusane Gusti Allah. Kita tidak pernah tahu tentang roh, kula jenengan niki gak roh masalah nyawa. Nyawa iku bentuke ya apa? Padat apa cair apa gas? Nyawa iku modelnya ya apa? Bunder apa lonjong, apa kotak, apa segitiga, apa rengget-rengget? Kula sampean gak roh. Nyawa iku rupane piye? Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Niku balonku iku. Kita ndak pernah tahu nyawa iku bobote sak pira, gak ono sing ngero. Modele ya apa, gak ono sing ngero. Terus masa aktifnya di dunia ini berapa lama, ndak ada yang tahu. Makanya kita jangan salah mengarahkan nyawa pada pengertian yang nggak bener. Kan lek nonggone wong Jawa niku ana istilah bojo disebut garwa. Dari artinya sigarane nyawa. Kalau diartikan secara maknawiyah oke, okay. sigarane nyowo belahan jiwa dalam arti kewajiban bertanggung jawab nyelametkan donya akhirat, mulyakin donya akhirat. Tapi kalau dimaknani secara harfiah, si sigarane nyowo berarti nyowone sing saigar iku dadi bojo. Mulane ana sing melesetke si sijine sigar, jine dawa. Ada memang Ungkapane wong Jawa sing kula mboten setuju, bojo iku disebut simah. Niki kurang pas, soalnya simah ku singkatane isine omah. Lah nek wong wedok itu dianggap simah isi isene omah, berarti wong wedok ya padha karo bupet, lemari, meja, kursi. piring, gelas. Wong isine omah, sehingga ini terkontaminasi oleh gaya pikir jahiliyah sampai wong Jawa ndek unen-unen nopo wong wedok swarga nunut neraka. Hmm, wong wedok iku nek awan dadi teklek, nek bengi dadi lemek, terus diuklek-uklek, dimek-mek. Ndak bener. Karena Islam menganggap perempuan itu bukan konco wingking tapi konco samping duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan laki-laki sebagai suami berat sama dipikul ringan sama di jenjeng ojo tiang wong wedok ini bagian sumur kasur dapur ojo mung dianggap tugasnya mung masak macak Aja mung dianggep urusan kalen, kelan. Salah besar. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laib. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Wong lanang kok mulyakno wong wadon niku wong lanang mulya. Wa ma ahanahunna illa laib. Laki yang mengenyek, mengenyek. Lelaki yang meremehkan wanita itu dia laki-laki yang remeh. Islam leh ngangkat derajatnya wong wedok luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Al jannatu tahta abdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu. orang telapak kaki ini bapak wong kapal tok Leh ngangkat derajatnya wong wedok luar biasa. Makanya saya nggak setuju kalau disebut simah isine omah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten melih dawuh an-nisa aimadul bilad. Wong wadon niku cagake negara. Wanita itu tiang negara. Kalau laki-laki hanya tiang jaler. Enggak pinter enggak dadi kiai, Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon niku sekelumit mawon jangan diremehkan. Ndak bener nek ngremehke wong wedok. Bahkan wong wedok iku dadi uh, apa ya dadi standarte dina kiamat. La taqumu sa'ah hatta faddala khamsina mar'atan ala fadin rajulin wahid. Tawaca cepet wong arang-arang sampean yo ya ora ngerti padha ae. Kiamat tidak akan terjadi sebelum perbandingan antara perempuan dengan laki-laki itu 50 banding 1. 50 perempuan, laki-laki 1. Jadi bisa akeh ya, kira-kira dilungkas kiamat ini. Maka sekali lagi tidak boleh diremehkan. kata ngeremehnya ya apa wong lanang ya apa no kalah karo wong wedok. Sak gede gedhene wong lanang diuntal malang karo wong wedok. Wong lanang kaku kaya apa kena wong wedok lemes. Lho nggih. Dokter lho dokter. Sentak bojone ning omah ya melungker. Profesor diamuk bojone nyonyor. Kula niku nggadah kanca, titele luar negeri, luar biasa. Titele MA. Ning omah nih bojone titele mudun dadi MI. Kiai iso ceramah lan nang jaba ngene iki no Mas diamuk bojone ya goblok dadak kok. <laughs> Wis merotole Maka sekali lagi mudah-mudahan acara semacam ini mampu mempertebal keimanan kita. Karena iman ini pokok, ukurannya menungso niku mergo imane yang ditentukan oleh Allah selamat gae manusia itu termasuk celaka atau bejat? Bejai mboten. Bejo itu tergantung keimanannya pada waktu akhir hayatnya. Bukankah kita turun ke dunia, diturunkan ke dunia ini dengan janji iman? Ketika dulu masih di alam rahim kita dijanji sama Allah, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Sanggup menyaksikan tentang ketauhidan? Waktu itu kita menyanggupinya. Qalu bala syahidna. Siap. Ya Allah, kami sanggup bersaksi. La ilaha illallah. Makanya begitu bayi itu lahir dalam aturan agama kan langsung disuruh mengenalkan tauhid. Sebelum anak itu kenal matematika, sebelum anak itu kenal IPA, belum kenal bahasa Inggris, yang pertama dia kenal adalah Allah itu Tuhannya. Begitu lahir, diadani ya kubeng tengen, komati kubeng jiwa, bacakan ayat-ayat Al-Quran, tiupkan ke ubun-ubunnya. Biar keimanan itu tertancap menjadi karakternya. Kalau iman sudah melembaga menjadi jiwanya, maka iman akan menjadi energi yang menggerakkan seluruh potensinya sebagai manusia. Mata memandang dengan pandangan iman, tangan bergerak dengan gerakan-gerakan iman, kaki melangkah dengan langkah-langkah keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, iku kudu diwiwiti mulai saya kandungan, Bu. Artinya ketika anak masih dalam kandungan orang tuanya kudu tirakat, kudu riyadhah. Kenapa anak zaman dulu akhlaknya api-api, mergo anak zaman biyen ku karo wong tuane ditirakati, karo wong tuane dipasani. Bu. Yen jenengan nalika hamil ngoten niku kalih bojone jenengan dipasani napa mboten? Mboten, ya gak apa-apa. Gak dipasani ya gak apa-apa. Wayah lahir bayine ya tetep metu. Tapi dadine ya sangger urip, contohnya ya Halo, Bro gak apa Uang itu ternyata kalah karo ayam babon. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngertos ayam babon ya? Ayam babon niku Bu, lek mari pelunyu plunyu ndoke metu, Gue mesti noleh memburi. Duh, sama gak tau niteni. Duh, sekali-kali mengadakan riset penelitian dalam dunia perbabonan Ayam babon niku kapan mari ngendhok klunyu mesti noleh memburi didelok. Bareng noleh memburi kaget nih Loh. Lah anakku kok bunder. Aku duwe suwiwi anakku kok ganok suwiwi nih Aku duwe ceker anakku kok gak ceker? Aku duwe cucu anakku kok gak cucu? cucuke. Hmm, maren. Lah ini. kaget deh begitu nyawang anaknya mulu langsung ngomong kok kok kok kok kok kok gak cocok hmm. kok kok kok kok kok gak cocok mangkane babon itu terus duwe ikrar duwe sumpah duwe janji anakku kudu iso kaya aku aku duwe cucu anakku kudu ana cucuke aku duwe meripat anakku kudu ana meripate aku duwe kuping anakku kudu duwe kuping aku duwe suwiwi anakku ya kudu ana suwiwine aku duwe sikil anakku kudu duwe sikil Saking kepingin ngoten niku rialat, riyadhah, tirakat, madep mantep yang Allah. Maca japa mantra babon. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul angkrema lillahi ta'ala. anggremku wong kepingin anaknya apik Mula ketika anggrem babon niku riyadha, poso. Mangane mek titi, ngene apa nggih? Anggrem kok mangane titi, nggih mboten mudan-mudun keng petarangan. Topo niku meneng ning petarangan, jarang mudun, mangane mok titi, Ya ora butuh rabenan. Anggrem kok. Halo. Halo. Babon Mergo anggreme pener, pinter. Hmm, ndoke niku buntas, netes kabeh. Anake yo burus-burus, ngoten apik-apik. Ibu-ibu semanten ugi nalika jenengan angkrem, eh sorry, hamil. Lho kok jenengan purun riyadhah, purun tirakat. Insya Allah. Mangke putra putrine lak burus-burus, akhlaknya saya saya. Loh, babon wayai anggrem kok bento. Wong anggrem nang medan, medun kok petarangan. Wayah anggrem nang mongan, mangan. Wong babon anggrem kok golek lanangan. Anggrem kok rabenan. Doeng kok mesti bungker. Kopior nggih. Hmm. Mergo bento nalika anggrem mula ndoke padha kop kopior. Dadi lek ana ndok kok nganti kopior iku sing pintu babone. Ana anak kok nganti akhlake kopior iku sing pintu. Maka iman yang harus ditanamkan pertama kali karena iman itu penting, iman itu dasar. Kemarin saya sampaikan iman itu pondasi ibarat bangunan, iman itu pondasinya. Bagaimana jadinya bangunan tergantung pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya mudah goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya bisa runtuh. Pondasi kok mengkreng, bangunannya menceng. Pondasi kok bengkong, bangunannya mengkrong. Hanya pondasinya kropos, bangunannya gembos. Angel bu, gatok-gatok nong ini. Duh pidato sing larang kan ngene iki. Bangunan itu tergantung pondasinya. Lah wong urip iku tergantung imane. Wong kok imane kuat, uripe mesti hebat. Wong kok imane loyo, uripe mesti ngelokro. imane bening uripe cemengkling lha wong kok imane butek uripe kemersek Uang kok imane mengsle uripe mencla mencle lenya lenye Allahumma sholli ala Muhammad Tuh, padahal iman itu abstrak. Understand? Bangun ngono gak ngerti ya wis pokoke yes nus. Seneng aku minimal kula lega. Artinya iman itu mboten ketok. Iman itu kan tidak kelihatan, tidak nampak, tapi keberadaannya bisa ditengering. Bisa dititeni nih gue. Bagaimana cara meniteni dan menengerinya? Itu dilihat dari gejala dan tanda-tanda yang timbul dalam bentuk amal kesainan. Pokok uang itu ono amal bagusnya, itu nyuduh no wonten imane. Tapi lek gak ono amal eh bukti bahwa wong iku gak ono imane. Ana wong nang salate jamaah sregep, majelis zikir ya rutin, sedakoe ya lancar karo tangga-tanggane rukun, itu bukti bahwa wong iku ana imane, apik imane. Tapi lek gak ana amal bagus e, berarti gak ana imane. Sehingga ndak bisa wong arep ngomong Aku sinajan gak tau no masjid, sodakoh yo ya gak tau melu, tapi imanku mantep bro, wong koclok. Ndak ono. Pon pon pon kula baleni melih. Bu, bu. Bu. Percados mboten lampu-lampu niki wonten setrume. Percados mboten? Percados. Setrume ketok napa mboten? Mboten. Lah kok ngerti lek ana setrume? Mergo ana buktine. Apa buktine lek lampu iki ana setrume? Lampune ngono, mekan. Ini gak percaya coba nanti udari kabele nang cekelen. Insyaallah geblas. Jadi mergono setrume lampu mekan. Ayo to dijawab. Mergono setrume lampu mekan. Mergono setrume mik sing kula cekel niki muni kok mekan. Mik mekan kobong aku kok yo. Muni. mergono setrum kipas pasangin ku iso muter ngono lho. Mergono imane salat, poso, zakat mekan. Mergono imane tidak zikir, tidak tahlilan, manakipan yasinan, sholawatan, muni mergonoimane ana imane dicali tasbih muter wer wer wer wer wer wiritan terus Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer Lah saiki lampu kok gak mekan, bocah cilik-cilik e ngerti sak bodho-bodhone wong terus jawabane ono setrum lampu kok gak mekan iku berarti kon konslet. Jawab Bu, ono setrum lampu kok gak mekan berarti Heeh. ono setrum mik kok gak muni berarti konslet. ono setrum kipas angin gak muter berarti konslet. Lah ngaku iman kok ora gelem salat iku berarti heeh. Ngaku iman tidak zikir kok ora melok muni niku ya berarti ngaku iman kok gak gelem rukun karo tangga-tanggane niku ya berarti para rawuh ingkang sami konslet. Lho iki kudu didandani konslet soale lampu iku nek konslet nek kenek didandani nek kenek dene ora kenek didandani diapakno di gua ayo tara dijawab kok lampu kok konslet iku nek kenek didandani nek kenek lha nek ora kenek didandani diapakno dibuang wong talun kok konslet Iku nek kena didandani, nek kena, lah nek ra kena didandani selamat menikmati pembuangan. Modelnya kaya siap dibuang. Maka biar ndak konslet, iman itu harus dirawat. Halo. Bagaimana cara perawatannya? Satu harus terus nyasah. Winginane pun kalau terang nih dengan mengaji, dengan dikir, dengan diasah dan sebagainya agar iman kita itu semakin meningkat, semakin meningkat dan semakin meningkat. Karena iman itu kan tingkat-tingkatan. Ini men kalau terang nono dereng ini. Iman itu ada empat macam. Pinten bu? Papat. Papat nopo? Macam. Macam nopo? Papat. Papat nopo? bulet ae. Nomor satu, wonten rung rung orang melok urun rewel nomor satu wonten imanun yazidu wala yang kusu ada iman yang selalu bertambah dan tidak pernah berkurang Terus tambah. Mboten nate kurang. Niku imane sinten? Imanul anbiya wal salin, Imane para nabi, imane para rasul. Niku terus tambah tambah tambah dan tambah tidak pernah berkurang. Ini iman yang harus kita contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho imane para nabi, imane para rasul kok iso tambah terus? Kita selidiki. Apakah kehidupannya para nabi, para rasul niku enak kok imane iso tambah terus? Ternyata tidak. Bapak Ibu para jamaah ingkang dipun mulyakaken, tidak ada nabi yang dimanja sama Allah. Gak ono nabi sing nang donya uripe digawe wena terus karo Gusti Allah mboten enten. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku ten donya kehidupane malah terkesan sederhana. Halo. Jenengan kepengin pirsa daleme Kanjeng Nabi siyen. Niku Bapak Ibu sing pernah tindak haji, Berarti menate ziarah ke pesariane Rasulullah di Madinah. Madinah niku kulone Madiun. Lo apa keliru aku ngomong? Lo nang ngidul ya ora tekan no. Niku rumahnya Rasulullah dulu itu ya yang sekarang jadi pesariannya kanjeng Nabi itu. Tidak besar ukurannya, paling dua kali panggung ini. Itu pun tidak ditempati Rasulullah sendiri Kanjeng Nabi kalih garwane sik karo putrine Sayyidah Fatimah dan suami beliau Sayyidina Ali dan putra-putrane. Dari rumah yang kecil itu ditempati Rasulullah bersama istrinya, bersama putrinya, menantunya dan cucu-cucunya. Rasulullah niku nek sare bantalane pelepah kurma sing digawe kemul, kain kasar, separuh digawe lemek, separuh digawe kemul, itu pun tidak menutupi sekujur tubuh beliau yang mulia. Kalau yang ditutupin bawah, sing dukur kebuka, nek sing ditutup dukur, ngisor kebuka. kancing Nabi gak tahu sare nonggone spring bed. Bantah ya modelnya. Rata-rata soro, semua nabi diberi ujian, diberi cobaan yang luar biasa, tapi kuat. Buktine gak onok nabi jaluk prei. Masa onok nabi tiga ujian nabut terus sambat ya Allah Gusti kaboten kula mboten kuat kula nopo ujian iki pun prei mawon gak usah dadi nabi gak paten. Gak <laughs> onok nabi kok mutung itu ndak ada. Nabi jaluk cuti, gak onok. Semakin berat ujian, semakin kuat keimanan, semakin dihantam dengan penderitaan, semakin mantap dalam beragama, semakin kuat keimanannya. Kan ujian paling berat nih, ujiannya para nabi. Terus para sahabat, tabi'in, para aulia dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, wonten imanun la yazidu wa la kusu. Ada iman yang tidak pernah bertambah tapi juga tidak pernah berkurang, stabil, pancet mulai biyen sampai akhir zaman. Imane pancet. Niku imane sinten? Imanul malaika Imane malaikat iku gak tahu tambah, gak tahu kurang. Kenapa? Bapak Ibu, tambah lan kurangi iman iku mergo amal sae lan kemaksiatan. Iman bertambah karena amal soleh, iman berkurang karena maksiat. le malaikat iku ora tau nambah amal, mulane imane nggak pernah tambah karena dia nggak pernah menambah amal. Malaikat itu monoton, enggak pernah melakukan amal tambahan. Ono malaikat yang diciptakan Allah diperintah untuk ruko, Mulai diciptakan sampai akhir zaman itu tugasnya omeng ruko. Oh. tak. Tok. ono amalnya nih ruko tak. Ada malaikat yang diciptakan Allah di perintah sujud. Mulai diciptakan sampai akhir zaman. Itu tugasnya omeng sujud. Malaikat gak butuh ngopi, gak butuh rokokan. Daun, ono. Nek Pak Camat saya butuh rokokan. Malaikat Jibril tugasnya nyampe no wahyu ya. Urusannya wahyu, wahyu, wahyu. Sekarang urusan liyo? Malaikat Israel itu tugas jabut nyawa. Nyawa dijabuti. Gak ono tugas liane. Malaikat Mikael itu tugas bagi rezeki. Yo ya, penggawiane malaikat Mikael yo ya, antum sembako, antum raskin, eh, BLT, ngono-ngono itu. Malaikat tidak pernah nambah amal, maka imannya nggak bertambah. Tapi malaikat juga nggak pernah melakukan kemaksiatan. Malaikat nggak pernah salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Nggak tahu melakukan salah. Sama tahu krungono malaikat Jibril korupsi ayat. Diperintah Allah Jibril ini ayat sampaikan di Nabi bareng ditinggali wah ini ayatnya api gak usah sampai nopek di wilayah. Gak ono malaikat korupsi ku. Sing korupsi Sopo ya. yo? Pokoke ono tapi mbuh sapa? Aku arep ngarani gak kepenak mbuh sapa. Ini malaikat gak ono malaikat korupsi ku. Sing seneng korupsi ku mbuh sapa? Cok cok ngarani. Karuan niku sing wis ditangkepi KPK iku jelas. Nah, yang liane bu sopo. Malaikat itu tidak pernah salah. Tidak ada ceritane malaikat Israel salah nyabut nyawa. Turun waya kok dijabut tidak ada. Wah, iki tempat disenangi di wet wet aja jabut sini. Yang ini ngono-ngono ku no ora ora. Ora. Halo, Bro. Ora. Jadi sesuai instruksi. Bisa jadi ngono karo Pak Camat matine sini kono. Atau sebaliknya, sing kene kari sing kono dhisik. Dadi Gitu loh. Malaikat Mikael tidak pernah salah bagi rizki. Iki jatai A dikasihkan ke B, jatai B kasihkan A. Tidak pernah salah lembagi. Sing sok-sok salah ku panitia pengajian. Mulane tak sampai no ben ora salah. Karena malaikat tidak pernah salah, tidak pernah maksiat, maka imannya tidak pernah berkurang, tapi juga nggak pernah bertambah. Yang ketiga, imanun yazidu wa yang kusu. Ini iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Rata-rata manusia, termasuk kalau penjenengan sedaya sing rawuh meriki, imane kadang tambah, kadang iman kita itu fluktuatif. Understand? Ya wis ngono. Mengalami pasang dijawab mengalami pasang naik munggah munggah munggah Mulane penggaweane yang munggah mudun bu, Bapak-bapak tasik sering munggah mudun. Pemane wayang udan-udan ngene iki nggih. Maksudnya kan akeh gendeng bocor. Sopo sing munggah mudun gak wong lanang. Nah iyo, eh bapak. eh. Kula sampean niki imane naik turun, kadang iman naik, kadang iman munggah. Masya Allah lek kadung imane munggah, imane meningkat. Sholati khawshu Takbir nyaris tak terdengar. Lek gak ngono ya nyengkah-nyengkah ngantek nyampluk kandane. Allahu akbar. Kadung imane munggah. Wis pokoknya penggaweane wiridan, tahlilan, yasinan, manaqibun, sholawatan, izu, samujiadah, gak mari-mari. Dek masjid gak mulih-mulih teko masjid kadung mlebu masjid gak metu-metu soalnya keturun tapi kadang iman turun nek wis mudun telung wulan gak sapa masjid ya Allah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah karena iman kita itu mengalami kenaikan kadang juga mengalami keturunan penurunan. Maka harus dijaga, jangan sampai iman itu turun drastis. Kalau bisa iman itu harus naik, naik, naik, gak usah ke puncak gunung. Terus naik. Caranya kita bercermin dari kehidupan para nabi, para rasul. Bagaimana? Ket, apa? Hah? Lah, soalnya anak saya mengheningkan cipta. Gitu. Orang upacara kok mengheningkan cipta. Ini kudu digetak kok. Gak ngono gak jenggereng kok. Ketika para nabi, para rasul menghadapi ujian, menghadapi penderitaan yang luar biasa. Mereka, para nabi, para rasul, ujiannya gede. Bukan hanya berhadapan dengan umat yang daplek-daplek kayak ngono-ngono kayak. Halo bro. Gak, kayaknya tambah nemen kok. Malahan berhadapan dengan keluarganya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Roto-roto para nabi itu dimusuhi batai dewe, dimusuhi familinya dewe. Berhadapan dengan istrinya, ada yang berhadapan dengan bapaknya, ada yang berhadapan dengan anaknya, dengan paman-pamannya. Coba Nabi Lot dimusuhi bojone dewe. Bojone Nabi lo mokong. Mulane sampean sing rumangsa dadi bojone kiai ora usah kemenyek. Oh, aku kan bunyai. Ah, gitu lek wis bunyai terus mlebu swarga. Hmm, hmm, hmm, pret. Luang yang kiainya saja belum jaminan swarga kok. Lho iku sing bojone yai apa mana sampean bojone RT wayora. ora? Sorry, jangankan bojonya kiai, bojone nabi lho gak gelem neraka panggonane. Ku bojone nabi. Zaman lagi bojone ustaz tingkat RT. Salaman nek gak dicucup tangane ra gelem. Nek eh, gak roh aku ngono nyanyi Kayak nyai nyanyi-nyanyi Ya Allah, Nabi Ibrahim lu dilawan karo bapak angkate dhewe sing jenenge Azar. Ya Allah. Nabi Nuh dimusuhi putrane dhewe. Kanjeng Nabi malah komplek, paman-pamane ke atas yang musuhi nggih napa nggih? Tapi menghadapi ujian yang berat seperti itu, para nabi, para rasul kuat, lulus, lolos. Kenapa? Sing dipandeng dudu penderitaannya, tapi sing dipandeng zat yang memberikan derita sinten Allah akhirnya nerima modale napa nerima wong janji gelem nerima oh, enak uripe halo wis eh, kok diterang sing situke eh, wae susah bu. musuh model ngono-ngono itu susah tapi pengajian iso nekakno ngono-ngono iku angel Pak Camat wangel modalnya ya syukur dan sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Artinya apa? Iman kita pasti akan diuji. Jangan dikira lek wis ngomong aku iman terus urusan selesai, rampung, imane diterima. Ngono. Hmm, hmm. lo kok nyimut. lo kok nyimut. Anggite wong elek ngomong, "Ya Allah Gusti, kula menika kawula panjenengan Gusti." Nah terus diterima karo Gusti Allah. "Oh ya wis, kowe tak terima dadi kawulaku." Ngono. Hmm, hmm. Lah kok nyimut. Jangan dikira kalau udah bilang amanah, ya Allah kami beriman kepadamu, ya Allah kula iman datang penjenengan Gusti. Anggite moro imane diterima karo Gusti Allah, ya wis imanmu tak terima. Ngono. Hmm, hmm. Lah kok pasti akan datang ujian, akan datang cobaan, akan datang penderitaan yang menguji kehambaan kita, menguji keimanan kita. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanah kami beriman sebelum datang ujian-ujian kepada mereka pasti dipunparingi ujian si ujian enak si ujian gak enak kan ujian itu ana sing enak ana sing gak enak ana sing apik ana sing elek sementara ini kulon jenengan kan nganggep ujian gue sing gak enak tok Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah dan kami Allah akan menguji kalian dengan ujian yang jelek maupun dengan ujian yang baik. Elek gue ujian apik ya. Ibu aja dianggap wong loro tok niku lho nggih ujian. Loro niku anjen ujian tapi sehat nggih. Ujian. Jangan dikira melarat niku tok ujian. Melarat niku ujian sugih nggih. Ujian. Bapak aja dianggap ndek bojo cerewet welek iku tok ujian. Enggak, Pak. Bojomu apik nurut suwali hawah niku ya ujian. Jadi dianggap ganti duit tok niku ujian, ganti duit ujian, duitnya akeh ya ujian. Tapi lah gak ono wong sing ngomong, "Pak, Pak dongan aku kuat, Pak, ujiannya abot iki, muga-muga kuat." Eh, apa to? Ya apa Pak, duitku akeh. <laughs> Dagang ibadi terus ndak ono. Dianggap ujian ki nek wis melarat, nek wis bangkrut, nek wis reke, Rekei bapak kere kok. Lagi ku dianggap ujian. Padahal boten. Maka modalnya syukur sabar diuji ape? syukur diuji elek, sabar diuji sehat, syukur diuji sakit, sabar. duitnya akeh, syukur ganti duit berkadak. Loh, harusnya memang seperti itu. Halo. Wong niku lek kepengin uripe enak, dikengken ngatah-ngatahaken syukur, Bu. Bu. Lek menurut perasaane menungso, nggih, menurut perasaane menungso. Aku ki dirungokno apa ora to? Oh, ngadek. Anjen ibu-ibu ku seneng saya ngadeg anjen. Lek kula panjenengan pinter syukur, niku mangke ditambahi karo Gusti Allah. Uripe niku tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Lah nek gak pinter syukur, uripe niku ya tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro. Ngono ku sik ana sing bantah, Pak, aku iki gak kurang-kurang lehku syukur, Pak, oleh apa-apa ya alhamdulillah, oleh apa-apa ya alhamdulillah. Panen ki pira-pira ya tak syukuri alhamdulillah. Oleh duit pira-pira ya alhamdulillah. Duwe gawe sing buuh mbok pira-pira ya alhamdulillah. Tapi kok ora ditambahi, aku padahal wis gelek krungu nek ana kiai ngaji ngono kok jare sapa wong gelem syukur bakal ditambahi. Ya aku ora kurang-kurang lehku syukur kok ora ana tambahane. Iki jane Gusti Allah ki ngerti apa ora. ngene lho Bu, Bu. Bu. Wong syukur sing arep ditambahi iku saking bungae, saking matur suwune nganti ora mikir tambahan, ora arep-arep tambahan, malah wis rumangsa luwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah Gusti, matur suwun kula jenengan paringi nikmat kados ngaten Gusti, wong kula niki ngeten mawon. Kula niku sering lali panjenengan Gusti, jenengan kok mboten lali kalih kula. Kula sering melanggar aturane jenengan Gusti, kula sering nakal, tapi jenengan mboten lali kula, kula tesih jenengan openi mawon. Hmm, pinaringan kados ngeten. Gusti, kula niku sering nakal, nek ketok wong wedok ayu niku. Kula niku sering melanggar aturan jenengan lho Gusti, jenengan kok mboten lali kalih kula. Kula mawon kok jenengan paringi nikmat kados ngaten to Gusti, kula ngantos izin. Ngono iku lho sing bakal ditambahi karo Gusti Allah. Niki pun kataan Gusti pun luweh-luweh. Ngoten niku sing bakal ditambahi. ini wong syukur gayane tok ngono ya ora ditambahi. Ede eh, oleh piro pira ya disyukuri kok ditambahi karo Gusti Allah. Piro piro alhamdulillah. Iku dudu wong syukur, ku wong mancing Gusti Allah. Gusti Allah dijebak nganggo alhamdulillah. Eh muni alhamdulillah ben timbui ya ngono. Gusti Allah kok mbok jebak to, Bro? Ya mesti konangan. Iya nek uang mbok jebak isih kena. Gusti Allah ora kena dijebak. Eh ngene. Menurut perasaane menungso. Iki menurut perasaane menungso. Uang iku lek pengen oleh tambahan. Niku kan gayane ngomong kurang ngono ya. Ben ditam Baik, tiga i duit, kurang ini. Loh. Ngomong kurang ganti tambahi. kate ngomong luweh tambah di. Eh, gak ngereken Menurut perasaan ini menungso lagi. Wong iku lek kepingin oleh tambahan. Iku ngomong kurang, ben oleh tambahan. kate ngomong wis luweh malah di kurangi. Tapi nek karo Gusti Allah sejeng. Nek karo Gusti Allah beda. Nek awakmu ngomong luwe, tak tambahi. Tapi nek awakmu katek ngomong kurang, tambah tak kurangi. Duh, iku gayane Gusti Allah ngono. Nek awakmu ngomong luwe, tak tambahi. Tapi nek katek awakmu ngomong kurang, tak kurangi. Mulane Allah terus dawuh wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ngomong sing enak. Aja ngomong sing ora enak. Nang donya niki lak ana enak ana gak enak. Nggih napa mboten? Aja mbahas sing ora enak. Ayo mbahas sing enak-enak ae. Engko lak ditambahi karo Gusti Allah. Lho sampean nek malah mbahas sing ora enak, tambah dikurangi. Nek mbahas sing enak, ditambahi karo Gusti Allah. Eh gak direkenok. Wis niki niki sekedar contoh ya, sekedar contoh, sekedar contoh. Ana wong wedok ngomong enak karo bojone. Ngomong nggone sing lanang lho, lan ngomongane omonge enak, engko tambah ditambahi. Duh. Duh. ana ana wong wedok ngomong ke suaminya, lah ngomongnya enak, Mas. Mas. Apa, Dek? Tak eling-eling lho, Mas. Uripku ket biyen ku lara terus Mas, tak eleng-eleng. Aku ket biyen ku uripku lara lo Mas. Aku mulai ngerasa anu urip enak iku Mas, mulai kenal sampean. Aku mulai dadi bojo saman mulai nikah karo sampean lo Mas, uripku tak rasa anu tambah suwe kok tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Eh, wong lanang duwe bojo nang omongane ngoten. Kira-kira tambah sayang napa mboten? Eh, yo nemen ya kudu ngingoni ngono. Sak yo ya no cuma ngomong ngono to, Dik, Dik ndrodok atiku sampean. Saya Dik, Dik no pasar tak tukono gelang. Di duit to, Mas? Ya ora, gelang itu ora regane. Lah kok tuku gelang karet to. <laughs> Wong wedok tapian. Iya Mas, gak apa-apa Mas, gelang karet iku malah enak iso molor. Nek gelang-gelang Mas kan gak iso molor, nek karet kan enak Mas iso molor terus diolor diedhetno raimu. <laughs> Loh, Wong lanang nek diomongi ngono, mesti tambah seneng. Mas, urip kula Mas, tak angen-angen ket ku soro, ket ku urip luwara Mas, aku ket mulai melu wong tua, mulai bian kecil ini ku urip lara terus aku ngerasa ngrasakno urip enak ki mulai karo sampeyan ki Mas, mulai dadi bojo saman ku tambah enak, tambah enak, tambah enak. Yakin wong lanang tambah sayang. Ditambah ya orang jaluk bareng nyutik iya ngono. Blonjo kuwi lho blonjo. Pikiranmu ki ngeresok. Tapi ana wong wedok lho ngomong gak enak nang gone sing lanang. Hmm, hmm, hmm, hmm. Mas, apa Dik? Aku ket biyen uripku enak, Mas. Sek melu wong tuaku biyen niku ya enak, urip butuh apa-apa ya cukup. Aku ngrasakno urip gak enak mulai dadi bojomu ini, Mas. Tak rasa-rasakno Kait mulai dadi bojo sampean uripku kok tambah soro, tambah soro, tambah soro, tambah soro. <laughs> Wong lanang dan dia ngono tambah gemati apa tambah geding. Anjen iki cerewet. Akan ngomong kaya ayu-ayu rupamu. Engko balik nang uang tuamu kono, ora betah mbek aku kono minggat kono. Iki wis ana sing daftar kok. <laughs> Loh, mergo napa? mergo omongane ora enak. Gusti Allah niku ngoten, maringi rizki ten kula panjenengan. Lho kok jenengan enak ngomonge. Pinter matur suwun, pinter ngelem, timbui karo Gusti Allah. Bu. Bu. Anak bareng iya, iya. Anak bareng yang ngono. Anak itu kan rezeki teko Gusti Allah. Ojo dibakas eleke, senapi e Engko lak dadi apik anake sampean. Anak kadek dibakas eleke, tambah elek. Bu. Sampean duwe anak ketok budal sekolah. Lah kok terus, Bu? Pokok sampean ketok anake saman budal sekolah. Wis Allah matur suwono sampean. Mbah pinter mbah enggak sekolah ora pati penting. Sing penting gelem berangkat sekolah. Nah, sama ngomongi, Alhamdulillah anakku budal sekolah ya Allah. Pinter ya anak ibu. Ya nak, budal sekolah. Anaknya sama nak sergep sekolah. bolok nah, kok ini Iki sekolah pirang-pirang tahun goblok ya awet. <laughs> Kita yang bentine keluyar keluyur sekolahan tapi goblok e kok awet. Ini tambah gua ndablek anaknya ya. Saman ketok anake sampeyan nyekel buku, bengi-bengi kok nyekel buku. Mbuh sinau, mbuh gak sinau. Wis to sampean ngomong, "Alhamdulillah, anak ibu pinter." Kata sinau nak nggih, nggih sinau anak ibu pinter. Anak sama nak sinau. Ora je sampean ketok anak nyekel buku. Hmm, kene cekel tok, ora diwaca, diwasa wasi gambare tok. <laughs> Akhirnya anak yo ya mek diulak-ulik ngono bukune. Bu. Bu. Panganan iku ya rezeki teko Gusti Allah. Aja mbok bahas eleke. Saman lek doyan panganan, lek gak doyan menengo. Aja kathek dilokno. Tambah dikurangi karo Gusti Allah sampean. Eh diomongi kok. bojo ya yang ngono, ku ya rizki. Taman pengen ditambahi omong e. Eh, gak ngandel di kandang. Allahumma masih ala Muhammad. Coba wong lanang lebu nang sama ngomongi, Mas. Sama ini wis ganteng akas. Enggak wong lanang sama delok tau wakas, enggak warit, nggawa pacul, nggawa linggis. Sak petuke dicukiti kabeh. Jajal sak balike nek sampean lokno sing orang genah. Wong lanang nek sampean ngomongi sing elek. Mas, sampean wis orang ganteng beler. <laughs> Engko bojomu terus metu, kluyur-kluyur no prapatan klengak, klengo kaya pintu anyaran ucul. Wis gak mah apa-apa. Padha wae, Pak, wong wedok yang ngono. Coba wong wedok nek diomongi sing enak, Dik. sama nih loh, ayu, nengakas, nggak bocor langsung nopoan, korak-korak, umbah-umbah, nyuapu, sak pedu, eh kabeh ngono. Mari ngono terus, hmm, adus, anduan, terus nong arpe kocong, ambek gila gila nong arpe kocong, tambah ayu, soalnya hati nih seneng, tambah ayu, ya adus, ya macak wedaan, ngarep sama sentiat, sentiat, sentiat, sentiat, ngono. Ate ah, wong wedok nek diomongi sing ora Dek, temanku selek bler. Hmm, engko wong wedok tuh klimpruk nglimbung emoh apa-apa. Adus bareng yo ngantek emoh. Dek, gak nang adus. Mah wong elek adus. Tambah ketok eleke. Lho sampeyan dikai peparing karo Gusti Allah. Lho kok sampeyan cacat? Wis ngono iku akibate engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Donya iki kaya nongko. Nongko niku enak napa mboten? Enak nek gak dipangan kabeh. Nek pangan kabeh sak kulit-kulite sak isi-isine. Nongko iku enak lek sampean pinter milih sing apik-apik iku jukuken panganan. Nah kulite isine guaen duren enak napa mboten? Enak lek gak dipangan kabeh. Sampean kudu pinter milih. Paham nggih kula matur ngeten iki? Duren iku enak, lek gak dipangan kabeh. Saman pilih sing enak panganan, sing gak enak buahan tapi menengah ya aja kate mbok lokno. Engko mbok lokno. Duren kulite landhep-landhep. Hmm, tambah kebeler kowe mbok taboki ngene. Ojo kathek nyacat peparinge Gusti Allah. Jambir. Sing nomor papat, yo iya, yo. Iya. Wonten iman sing sifate yang kusu wala yazidu. Iman yang selalu berkurang, tidak pernah bertambah. Kurang, gak tahu tambah. Niku imane sinten? Imane tiang munafik. Sakdanya ada imannya, sakdanya ki apa ya? Iya iya aku ya. Sebenarnya sih ada imannya. Nanti bang sajanya mbok guyu. Tapi karena imannya hanya berpura-pura, pura-pura aja kene wae. Toe-toe. Sebenarnya sih ada imannya, tapi karena imannya hanya toe-toe. Kama kolahuwe ku toe-toe. Toe-toe ngono. Getokan. Oh ya wes, getokan. Jane ana imane, Bu, tapi mergo imane ming getokan. Oh, totok maning. Ana bahasa totok maning ya. Heh? Totok maning. Ya wes, iman kok mek totok maning. Ya akhirnya imane mendantek, mendantek, mendantek, mendantek, terkikis. Habis itu keimanannya. Mulane aja kaget, wong munafik iku nek kumpul karo wong mukmin ngetokno imane. Tapi ketika kumpul dengan orang-orang kafir, ngetokno kafire. Pas kumpul karo jamaah tahlil, mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hmm, tapi nek kumpul karo jamaah kopek yang mantep lek banteng kartu. Ngodir. Enten temen iki sing model ngoten niku yang Paling lungguh ya saya kono wong. <laughs> Halo bro. Wis ngono iku. Nah kula sampean Ojo sampai model ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. jengikun, Ibu Bapak jemaah yang dirahmati Allah. Hidup ini kan perjalanan. Hui. Hidup ini perjalanan. Dan perjalanan itu simbol dinamika. Embo. Pancen ngomong wong gak cerdas niku ya rada angel. Namanya jalan itu mesti maju, jenenge melaku. Jalan itu mesti maju kecuali wong tandur ya. Karo wong ngancang-ngancang. Mumpung durung dibantah wong ngono kae bantah. Nah aku ngomong namanya jalan itu pasti maju. Kula, wong tandur kula. Makanya didisi mau mumpung dorong. Jalan itu tetap maju meskipun ke belakang. Misalnya ana tamu teng dalem jenengan Tamu tamune katuran pinara, Pinaran riak, gih, Pinara rumiyin sak antawis kula tak tenwingking sekedap. Ini jenengan nek ten wingking maju apa mundur? Mundur ikut. Ya sida kok. Tetep maju. Ini pelajaran artinya hidup itu harus selalu lebih maju. Berpikir ke depan, jangan berpikir ke belakang. Artinya kita mikir tentang masa depan. Jangan hanya ingat masa lalu saja. Masa lalu sekali waktu perlu diingat, perlu dikenang, tapi tujuannya untuk muhasabah. Tujuannya ngono mengenang masa lalu itu sekali waktu mawon untuk introspeksi, untuk muhasabah, koreksi diri. Sing api api ditingkatno, sing elek-elek mm -mm. Kita harus lebih berpikir ke depan. Masa depan yang sesungguhnya itu adalah masa depan yang sesudah mati. Wen sering kula aturke, Bu. Bu. Masa depan niku wonten sing sebelum mati niku masa depan ten donya. Wonten masa depan yang sesudah mati niku masa depan ten akhirat. Jenengan luwih mung mungkin nggih mungkin terjadi mungkin enggak mungkin hasil mungkin gagal mungkin sida mungkin urung mungkin yo, ya, mungkin enggak tapi sing usih mati niku mesti niku pasti Allahumma sholli ala Muhammad No mawon sing kita alami ngantos benjang kula jenengan dicabut nyawane kalih malaikat Israel, itu enggak ada yang pasti. Itu baru kemungkinan. Mulane kula jenengan lek badhe napa-napa dikengken maca insya Insya Allah kalau Allah menghendaki yen Gusti Allah ngersake. Insya Allah kula badhe tindak haji kudu nganggo insya Allah. Insya Allah badhe mantu, insya Allah badhe ndamel griya. Ngono. Aja kok titik-titik pasti pasti kalau saya nanti terpilih pasti ini masjid saya tingkat saudara-saudara. Pendidikan gratis saudara-saudara, biaya kesehatan gratis pasti saudara-saudara aneh kakeane mu piye? Posta pasti jeng Nabi lo ngomong pasti, ditegur karo Gusti Allah. Nggih. Mboten pareng, pasti-pasti titi titi pasti. Namun mungkin kadang-kadang gak ada cita-cita durung sampai kelakuan wis gedisian pecah kok nggih napa nggih? Kata to lari tesik ten kandungan wis mati, ana sing sik TK wis mati. Ayo tebu ngapain mati kok abot menyauti. Ana sing sik TK wis ana ingkang nembe MI SD ya wis Wonten sing SMP sanawiyah nggih pun. Wonten sing nganti SMA aliyah wis. Ana sing lulus tekan aliyah sampai kuliah mantun garap skripsi kari wisudane gedhisian. Ngoten niku, luwawas kepengin duwe omah, gak duwe omah suwi, iso bangun omah. Omah dadi lagek pasang listrik kesetrum. Ya, ngoten niku, kepengen di rumah tingkat papat iso nggih omah tingkat papat dadi lagi nyoba munggak tuh tingkat loro kebereset ceblok Ngoten niku wong niku menabung untuk hari tua karepe tabungane oleh wakeh ternyata belum tua sudah mati. Kadang belum mati sudah komplikasi. Harus sembarang sing disenengi wis ora wani, sugui sate malah jaluk teri. Yo to? Mangan sambal goreng ati asam uratnya kumat lagi. Nyedai bojone tambah disingkri. Wis dijuwa mau nentekake yo ya pantut ra iso tangi. Karepe arep munggah ping 3 kuat ping Ya semua kuwi. Tapi akhirat itu pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, swarga pasti, neraka pasti. Woi. Di sana pasti kalau di sini hanya mungkin ning donya niku namung sawang sih nawang saestu niku kadang-kadang sing tumpakane mercy berbesmili gitu sing numpak becak iso lincak-lincak sing omahe gedhong atine kobong sing omahe sesek iso lekek-lekek kok sing turu hetal susah tengel-tengel sing turu berdu iso guyang-guyu mboten mesti sing mangan sate tele-tele sing mangan greh iso mendeh-mendeh niku ten donya Bu sing bojone ayu sirahe ngelu sing bojone elek malah termehek-mehek ten donya kok lungge ten donya Bu sing kena musibah kadang tambah bunga, sing oleh hadiah malah susah. Pak Camat itu kadang oleh hadiah malah susah. Oleh hadiah umroh, hadiah mek rolas juta, selametane lu telung puluh juta. Nah, lurah sak kecamatan diundang kabeh kok. Oleh hadiah malah susah, tapi sing kena musibah kadang tambah bunga. Tanggi kula niku kebanjiran di soteng mlebu TV sedada-dadang. Kena musibah tambah bunga niku tentunya mulane lek nang donya wong fakir ngenyek wong sugih saged hmm durung karuan wong sugih uripe luwih enak timbang sing melarat ngene iki nggih to durung karuan sing turun nang spring bed luwih enak timbang nang spring kriyet turun nang spring bed lek ngipi diuber bergendruwo. tasoh tangi turu mewenggeh-menggeh ha ah, ah. ha Nah, turu nang spring kriyat, galar jegeren jaler, jaler, Mulane lek nang donya ngenyek wong sugih iso, urung karuan wong sugih kae uripe luwih enak timbang sing melarat. Durung mesti pancene wong sawang sih. Nah, jenengan nyawang kula ngeten niki enak napa mboten? Wong profesi kaya kula ngeten niki menurut jenengan enak napa mboten? Jajal bro, genteni rene bro. Eh? Aki? Engko PN sangune PN apa? Ya anggap enak piye ya angel ra karuan kok. jare sampean enak tapi nek jare kula nggih mboten enak sing ngoten niku kawang sinawang kok nek kula nyawang enak sampean. pengajian masih gak kopian gak apa-apa enak sampeyan ngono iku bebas nek kula misale ngaji ning kene gak kopian mesti diwagu wong di iku kiai apa ucul kok menur ngono jadi wis ngoten niku lek nang donya tapi di akhirat ndak iso oh, mlebu neraka arep menyang sing no swarga durung mesti no swarga luwih enak timbang no neraka no neraka malah enak kumpul artis-artis sing gak apa-apa kaitane loro suwe-suwe biasa adaptasi ngono no neraka kok adaptasi gundulmu amoh ngono di sana ada kepastian kalau di sini hanya ada kemungkinan mulane kula sering matur ten pundi-pundi Terus jam 10 seperempat ya. mati ini kapan niku ora penting. Gak penting wong kapan-kapan ya mati. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyia, siapa manusia yang paling cerdas itu?" Kanjeng Nabi dawuh, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanhum dan lima ba'da." Manusia yang paling cerdas itu adalah Orang yang paling banyak ingat mati dan yang terbaik mempersiapkan diri menghadapi datangnya mati. Iki anu infake keliling sampun gini iki, Bang. Nah, ya wis nek sampun. Aku kan karepe tak pandu selawatan bareng, tapi nek wis ya wis. <clears throat> Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya eling mati dikongkon ngatahaken kan Nabi nate pesen kula sampean niku dikengken eling mati sedina suwengi paling sithik ping rong Nek nah, eling mati niku ora kok eling nek ape mati. Kabeh wong ya eling nek ape mati. Lek mau eling kate mati ngono ku gak pati ana artine. soalnya kabeh wong ya eling nek kate mati. Kadang eling ape mati tambah ora pati ana artine. Bakul maisan ya eling nek ape mati. Tapi ngono ku ya ana bakul maisan ora salat. Padahal dodolane alat kematian. Lha kula nate ngertos piyambak niku wayah Ramadan awan-awan ana wong mati, ngeduk kuburan wulan Ramadan awan-awan nang rokokan jedal jedul. Niku ayo eling mati lho mestine wong dekne ngeduk kuburan. Lho kok mentolo malah ana bocah nom-noman semayan kate ngono ku, engko bengi yo ya, nang kuburan. Nang jero kuburan, nang dhukur kuburan mentolo manuk-manukan ngono-ngono. Niku ayo cedak kuburan, eling mati tapi gak ono artine. Artinya eling mati sing ono manfaate niku mempersiapkan diri menghadapi datangnya mati. Kan siap-siap. Artinya siap. Kulo sampean gak duwe tanggungan yang Allah. Kulo sampean wis gak duwe tanggungan nang padha menungsoe. Iku artine siap sehingga sampai umpama kulo jenengan digawe mati benjing ngono siap. Ngapunten wong talon sampean misalnya digawe mati sesuk ngono siap napa dereng? Dereng. Terus siapa kapan? Lu siap-siap. Oh ae ku lek wis siap, hasilnya memuaskan. Hasilnya mesti enak, soalnya wis siap. poai, ae lek gurung siap, loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula baleni oh, wae ku lek wis siap, enak. Lek durung siap, loro. Sampan kate mangan, neng wis siap, enak telap telap telap telap blang blang nek gurung siap ya iso keselak. iso klegen iso kelolot melayu nang wis siap hmm, gerantal neng melayu kok gurung siap yo keserimpung keblundet keselandut kejelongok ngene apa nggih eh kok opo wae numpak sepeda nang wis siap yo gerantal kok nek durung siap yo monteng numpak opo wae nek siap yo enak Duh. Ngeten sewu, wong lungguh karo wong dopro niku gayane lak padha padha mlungkere tapi rasane beda nek lungguh niku enak lek dopro kemeng bedane apa lungguh iku yo dopro tapi wis siap mulane enak wong dopro iku yo lungguh tapi durung siap mulane kemeng turu karo nyosop niku lak sami to sami glimbunge tapi rasane beda Turu iku yo ya nyosop tapi wis siap. Mulane enak. Nyosop iku yo ya turu tapi durung siap. Mulane kemeng. Didulang karo dilotek. Lha niku padha mawon, padha dileboni panganane. Tapi nek didulang kan enak, dilotek. Gak enak didulang, iku yo ya dilotek tapi wis siap, mulane enak. dilotek iku yo didulang tapi durung siap mulane kemeng ya dikumpuli bojo karo diperkosa ya ya Gayane padha tapi rasane kok iso jawab. Lah kula sampean iki ape diperkosa karo malaikat Israel? Kula jenengan mau nggak mau badhe diperkosa kalau malaikat Israel. Mulane sak durunge diperkosa nang mapan dhisik. Artinya apa? Kita sudah siap menghadapi kedatangan malaikat Israel itu. Kudu ngoten. Kok meneng? Modele kayak wis wedi ngono. Caranya bagaimana? Bikat rotis sholat, wakiro atil Quran, was sodaka. Itu tiga yang dipesankan oleh Rasulullah. Persiapan menghadapi datangnya kematian itu satu dengan memperbanyak sholat. Dua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sodaka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya sampun nubu kok. Waktune kan dibagi. Nah, Sakne sing mriku, lha mangke ten mriku minggahe jam pinten kula. Pangapunten ingkang agung. Mugi-mugi gedhi ingkang kula aturke niki dipun sarengi hidayahe Gusti Allah. Langsung donga niki nggih. Pangapunten ingkang agung. Monggo nyuwun dhateng ngarsanipun Allah sareng-sareng. Mugi-mugi Kok buyar ngene durung didongane. Uripe kula panjenengan menika tansah dipun reksa dening Gusti Allah.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 sulatan wa tafarruqana min ba'd عبده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعل وبل وتقبل ثواب ثم يا الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذرياته وأقربائه وإخوانه وآبائه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآل كل أصحابه كل أتباعه كل تبعا وتبع تبعا وتبعهم بإحسان يوم الدين إلى كافة الملائكة الله تعالى وملائكة المقربين والكروبين وحملة على سمع سائر وإلا إلى تعالى أينما كان مشرق الأرض إلى مغربها برها وبحرها وجوها بالأخص جملة نخص خاصة لسلطان سيدنا الشيخ عبد القادر قد قدس الله سره حسن أشهد الله وإلى من اجتمعنا ها هنا بسبب من لأجلهم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 Sedaya pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.